Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Setelah kita baca nam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, sekarang kita akan memasuki Sunan Ibn Majah. Yang mana Sunan Ibnu Majah ini bisa dikatakan dari kalangan kutubus sittah yang paling rendahnya. Paham ya? Nah, walaupun nanti ada kitab-kitab yang lainnya, cuman ini dari kalangan kutubus sittah. Al-Ummahatus Sitt, ya kan? Kitab Indo yang enam itu kalau diurut-urutkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Itu urut-urutannya. Paham ya? Urut-urutannya kesahihannya itu. Paham? Nanti Mustad Ahmad di bawahnya nanti. Paham ya? Maksudnya itu Musnad Ahmad lain, bukan Ashabus Sittah, lain lagi maksudnya itu ya. Maksudnya beda dengan Kutubus Sittah. Ditambah lagi nanti dengan Musnad Ahmad, lain lagi pembahasannya. Qala al-mu'allifu asbahullah sunanu Ibnu Majah. Kitabun jama'ahu mu'allifuhu murattiban Al abwab. Kitab yang mu'allif pengarangnya mengumpulkannya dalam keadaan menyusun atau kalau kembali ke kitabnya murattaban Al abwab. Yang mana kitab tersebut disusun sesuai dengan bab-bab. Ia belum bulughunah ya mencapai tingkatan kurang lebihnya wahid wa arba'in wa salsamiyah wa arba'ati alaf mencapai kurang lebihnya 4341 hadis 4341 hadis wal masyhur 'inda katsirin minal mutaakhirin yang masyhurnya yang ma'rufnya menurut kebanyakan orang-orang mutaakhirin belakangan ahlul hadis annahu sadisu min kutubi usulil hadis. Bahwasanya Sunan Ibnu Majah ini adalah yang keenam dari kitab-kitab induk hadis, al sit Sitt. ya. Jadi kitab induk yang enam itu yang paling terakhir Sunan Ibnu Majah. Nah, barakallahu fikum. Ini dihafal semuanya. Ashab kutubus sitah dihafal namanya, kunyanya. Nah, walaupun asalnya dari mana, meninggalnya kapan itu tidak perlu hafal enggak masalah, cuman kalau hafal juga bagus. Tapi kalau pun enggak Intinya nama dan kunyah tadi jangan sampai lupa. Naam. Kita lihat al-ummahatu sidq ila annahu aqal rutbatan min sunan hanya saja nah barakallahu fikum sunan ibnu majah ini adalah urut-urutan yang paling sedikit daripada sunan-sunan yang ada sunan an-nasa'i wa abi dawud wa Tirmizi. nah, berikutnya apa sunan ibnu majah hatta kana minal masyhur anna man farada bihi yakunu dha'ifan ghaliban illa Perhatikan baik-baik. Hingga bahkan yang masyhurnya itu semua hadis yang dibawa oleh sendirian. Nah, yang disendirikan oleh Ibnu Majah dalam sunnahnya itu seringnya itu dhaif. Seringnya dhaif, lemah seringnya hadisnya. Illa kecuali Anal Hafidha Ibnu Hajar kecuali nah, ada yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar faqal laisal amru fi ala itlaqihi Tapi kata beliau perkaranya enggak seperti itu. Secara mutlak itu enggak, enggak semuanya itu dhaif. Berdasarkan apa? Bistikra'i, berdasarkan pengecekanku. Jadi Al-Hafidz mengecek, meneliti, kata beliau enggak seperti itu, secara mutlak enggak. Mungkin ada juga yang sahih gitu loh maksudnya itu. Paham? Nah, enggak semuanya dhaif. Wa fil jumlah fa fihi ahadits katsiratun munkarah. Nah, secara globalnya memang benar kata beliau. Secara globalnya di dalamnya terkandung hadis-hadis yang banyak dan mungkar. Yang namanya mungkar min kismi dhaif. Hadis mungkar itu termasuk apa? Bagian dari hadis dhaif la yuhtaju bih, enggak bisa dijadikan hujjah. Wallahul musta'an kata beliau. Wa qala adz-Dzahabi, berkata Imam adz-Dzahabi rahimahullah, fihi manakiru wa qalilun minal mawdu'at. Allah musta'an. Rahimahullah. Nah, Imam Ibn Majah rahimahullah, beliau mengatakan Imam Dahabi mengatakan di dalam Sunan itu Majah terkandung hadis-hadis yang mungkar dan sedikit sekali hadis yang mauzuat yang palsu. Paham ya? Adanya mungkar sama palsu. Cuma yang palsu sedikit. Namanya yang sahih bagaimana? Sahih juga ada, cuma sedikit gitu loh. Kebanyakannya mungkar dan nam barakallahu fikum ada sedikit yang palsu. Wa qala As-Suyuti berkata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, "Innahu tafarrada bi ikhrajil hadis an rijalin muttahamin bil kadzib." Sesungguhnya Ibnu Majah nam menyendiri dengan mengeluarkan hadis dari apa? Dari para perawi yang tertuduh dengan dusta. Jadi para perawinya sudah apa? Mendapat gelar muttahamil kadzib. Ini termasuk ciri-ciri perawi yang dhaif. Apa maksudnya ya? Termasuk ciri-ciri perawi yang dhaif. Wasaraqatul hadis, wasaraqatul masya Allah. Dan para perawinya pun juga apa? Para perawi yang para pencuri hadis. Hadis itu ada dicuri bagaimana ini? Bisa enggak kira-kira? Nah, memang mencuri hadis itu ada juga. Maksudnya itu gini maksudnya. Maksudnya sanatnya dia punya, Nah, barakallahu fikum terkadang seperti itu, tapi hadisnya enggak punya. Hadis comot dari sini nih untuk sanad dia gitu loh. Paham ya? Itu terkadang dikatakan pencuri hadis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Atau juga dia sebenarnya enggak mendengar tapi mengatakan mendengar. Itu nanti masuk dalam al-kadzib dusta juga. Nah, intinya apa? Para rijalul hadisnya yang ada di dalam Sunan Ibnu Majah itu kebanyakannya muttahamin bil kadzib, tertuduh dengan dusta dan para pencuri para pencuri hadis. Wa ba'du tilkal ahadits dan sebagian hadis-hadis tersebut la tu'raf illa min jihadihim. Tidak dikenal kecuali memang muncul dari mereka. Mereka siapa? Para perawi yang tertuduh dengan apa tadi? Dusta dan para perawi yang tertuduh dengan apa? Para pencuri hadis tadi itu. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum. Wa aktsaru ahadisihi dan kebanyakan hadis-hadisnya qad syarafahu fi ikhrajiha ashabul kutub sittah kulluhum kebanyakan hadis-hadisnya sungguh telah apa? Nah, berserikat di dalam mengeluarkannya ashabul kutub sittah. Itu berarti nah barakallahu fikum Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, nah kemudian Bukhari, Muslim, au ba'du mata sebagian mereka wan farada anhum, tapi yang menyendiri Ibnu Majah menyendiri hampir semua dalam Sunan Ibnu Majah itu ada dalam kutub sitah itu ya. Cuman ada yang beliau menyendiri gitu loh. Wan farada anhum bitis atin wasalatin wasalatimiah wa wasalatimiah wa al hadis. Tapi beliau rahimahullah Ibnu Majah menyendiri dengan hadis jumlahnya 1339 hadis. Kama haqqaqa dzalikal Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baki rahimahullah taala. Ini termasuk bagus. Eh, Tahkikannya Fuad Abdul Baki ini Muhammad Fuad Abdul Baki termasuk bagus walaupun dia bukan al-sunnah. Bukan al-sunnah. Pernah dikisahkan tuh kata, "Barakallahu fikum" ya, dia mubantal atau bantalun pakaiannya telananya kemudian merokok juga sebagian mereka nam seperti itu karena apa karena memang yang namanya mengumpulkan hadis itu kan orangnya banyak itu loh paham ya maksudnya itu bukan hanya alusunnah itu loh cuman kalau diteliti tahkiknya Muhammad Fuad Abdul Baqi ini memang diakui para ulama nah barakallahu fikum seperti itu Allah musta'an Ibnu Majah wa Abu Abdullah Muhammad bin Yazid ya ini sudah kita Nah, dapat semuanya ya, enam-enamnya ya. Al-Imam Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Al-Imam Muslim Abu Husain Muslim Hajjaj. Al-Imam An-Nasai Abu Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib. Al-Imam Abu Dawud Abu Dawud Sulaiman ibn Ash'as As-Sistani rahmatullah alaih. Al-Imam At-Tirmidzi. Abu Isa Muhammad bin Isana sekarang Ibnu Majah eh, Abu Abdurrahman huwa Abu Abdurrahman huwa Abu Abdullah afan Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Abdullah Ibnu Majah bilha as-sakinah wa yuqal bita nulisnya itu ada yang seperti itu Ibnu Majah dengan hak itu ada yang nulis dengan na barakallahu fikum tak marbutah Ibnu Majah paham ya nah Ar-Rib'i maulahum eh, Al-Qazwini Al-Qazwin Qazwin itu daerah Iran Nah barakallahu fikum. Maksudnya ini sebutan Iraqil Ajam maksudnya Iran itu maksudnya. Wulida fi Qazwin. Nah, beliau dilahirkan di Qazwin. Qazwin ini adalah min Iraqil Ajam. Ya, kalau sebutkan dalam terjemahannya itu Iran. Iran. Pada tahun 209 Hijriah, wartahala fi talabil hadis ila Rai wal Basrah wal Kufah wal Baghdad Syam wal Mesir wal Hijaz. Masyaallah banyak juga ya. Beliau rehlah mencari hadis sampai ke Rai, Basrah, Kufah, Baghdad, Syam, Mesir Hijaz wa akhadha an katsirin ahliha. Dan nah barakallahu fikum beliau telah mengambil banyak sekali dari penduduk negeri tersebut. Tufiya sanah beliau meninggal pada tahun 273 Hijriah an arba'in wa sittina sanah. Usia beliau berapa? Arba'in sittin 64 tahun. Lahu adadun minal tasanif an-nafi'ah. Beliau juga memiliki nah barakallahu fikum karangan-karangan yang bermanfaat banyak rahimahullah wa jazahu 'anil muslimina khaira dan semoga Allah taala membalasi kebaikan beliau. Nasallahu alaihi wasallam insyaallah taala untuk Mustafa Imam Ahmad kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.